Orang yang berilmu dan orang yang memiliki pemerintahan yang memiliki wewenang harus bekerja sama untuk mengatasi gerakan-gerakan pengacau keamanan yang mengatasnamakan Islam dan mengatasnamakan agama. Padahal saya sebut gerakan pengacau keamanan. Tepat sekali ucapan mereka, saudara-saudara kita dari para penguasa ketika itu di zaman-zaman beberapa tahun lalu bahwa mereka dikatakan gerakan pengacau keamanan. Karena mereka lebih jahat dari para pengacau. Kalau pengacau keamanan hampir tidak ada yang mengatasnamakan agama. Preman-preman pasar yang kadang mereka memukili orang atau membunuh seseorang tidak mengataskan mengatasnamakan agama. Kadang mereka merampas merampok harta orang lain juga tidak mengatasnamakan agama. Tetapi yang muncul akhir-akhir ini dari mereka-mereka yang mengatasnamakan dirinya mujahid padahal sama sekali bukan mujahid. Mengatasnamakan jihad padahal bukan jihad. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Menghalalkan darah para penguasa muslimin. Bahkan mereka merampas harta kaum muslimin. Semuanya mengatasnamakan agama. Berarti mereka memiliki dua kesalahan besar. Pertama mengacau, kedua mengatasnamakan agama. Apakah namanya ISIS ataupun Daesh ataupun namanya dengan nama-nama lokal yang dulu pernah tenar NII atau kemudian berubah menjadi jamaah Islamiyah ataupun kemudian bergabung dengan ISIS, orang-orangnya sama itu-itu saja. Saya masih ingat, hampir 20 tahun lalu, saya mengisi pengajian di kota Malang. Dan mereka yang sekarang jadi jagoan-jagoan teroris, itu dalam keadaan dia berdiri di ujung gang, dalam keadaan memakai kaos yang terlihat lengan atasnya, habis olahraga, kita bubar dari pengajian. Dan dia melirik kepada saya dan berkata, kalau menurut saya, justru cadar itu bikin fitnah, bukan menghindari fitnah. Siapa tahu orangnya? Gasin Sanad dan satu lagi Salim Tamimi yang sekarang jadi jagoan ISIS. Saya tahu sejarah mereka yang jahil tidak mau ngaji. Kita ngaji dia olahraga. Kata dia, saya nunggu komat. Adannya sudah dikumandangkan, haya alal jihad, haya alal jihad. Tinggal komat kita perang. Sampai sekarang nggak komat-komat. Maka perlu dijelaskan pada kaum muslimin. Sebab apa yang mereka bawa mengatasnamakan agama dan bendera mereka la ilaha illallah ucapan mereka selalu qala Allah. Ini ikhwan ibn saya khawatir. Sebagaimana para ulama khawatir kaum muslimin tertipu dengan mereka. Dan mengira bahwa itu adalah di atas kebenaran. Padahal mereka di atas kebatilan. Kaum muslim yang saya hormati. Apalagi dengan kejadian kemarin. Mereka membunuh seseorang dengan api. Membakar salah seorang Pilot dari Yordan. Menggemparkan para ulama, menggemparkan dunia. Kalaupun kalian menganggap halal, apakah boleh membunuh dengan dengan api? Tidak membakar dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak membunuh dengan api kecuali Allah. Dilarang untuk membunuh seseorang walaupun itu kesos dengan api. Sehingga lengkaplah sudah. Akidah mereka rusak Syariat mereka juga rusak. Kau muslimin yang saya hormati. Kita runtut ke belakang dari awal pertama. Bahwa yang namanya ajaran Islam adalah ajaran yang mulia. Penuh rahmat. Penuh kasih sayang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Islam sebagai rahmatan. Lil alamin. Dan Rasulullah SAW dikatakan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ rahmatan رَحْمَةً alamin. Kami tidak utus engkau, wahai Rasul, kecuali rahmat bagi seluruh alam dibimbing mereka, diselamatkan mereka di dunia, dan diselamatkan mereka dari adab Allah di akhirat. Ini di, ini agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dan agama Islam ini agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam Hari ini kata Allah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Berarti Islam ini dijuluki oleh Allah sebagai nikmat. Nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam majina. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dengan lengkapnya Islam ini sempurna, tidak boleh ada ikut campur tangan-tangan manusia. Nggak boleh ada ikut campur otak-otak manusia. Dan tidak boleh pula ikut campur perasaan atau amarah atau nafsu atau hawa manusia. Dan yang sekarang terjadi, apa yang kita lihat di hadapan mata kita, dari mereka-mereka yang mengacau dengan atas nama agama, karena mereka mulai mencampur adukan antara agama dengan hawa nafsu dengan emosi yang ada pada diri mereka. Siapa yang beragama dengan amarah, siapa yang beragama dengan nafsu amarahnya, maka niscaya akan terjadi berbagai macam kekacauan-kekacauan. Allah melalui lisan Rasulnya menyatakan sabar. Mereka mengatakan tidak sabar. Tidak bisa. Kita nggak berhenti di sini. Kita harus bertindak. Padahal beberapa kali dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana? Kalau kita menghadapi begini dan begini, penguasa-penguasa yang zalim, Rasulullah SAW selalu menjawab isbiru hatta talakawni alal haw. Sabarlah sampai bertemu aku di telaga haw. Kalau mereka begini ya Rasulullah, kalau mereka begitu ya Rasulullah, pada syar disebutkan kejelekan-kejelekan. Jawabannya sama. Tasma' wa tuti' wa in wa in akhadha malak. Tetaplah engkau taati dalam kebaikan-kebaikannya Tetaplah kau dengar perintah-perintahnya. Kau muslimin yang saya hormati. Ini adalah ucapan Rasulullah yang diriwayatkan bukan hanya satu atau dua hadis. Dua puluh sekian hadis dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang semana dengan itu. Kau muslimin yang saya hormati, maka jelaslah mereka mereka yang mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan keboliman-keboliman. Mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan dosa-dosa besar. Atau mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan alasan bahwa dia tidak berbuat adil maka dia kafir. Maka inilah bentuk dari bentuk-bentuk khawarij. Atau bentuk dari bentuk-bentuk penyimpangan. Bahkan penyimpangan yang paling tua dalam sejarah Islam. Penyimpangan yang muncul dalam keadaan para sahabat masih hidup ketika itu. Di zaman Uthman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika Uthman diberikan wasiat kepadanya oleh Rasulullah SAW. Kalau engkau diberi pakaian oleh Allah, jangan lepaskan pakaian itu. Walaupun mereka menuntutmu. Aufi ma'anahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika beliau menjadi khalifah dan kemudian mulai muncul para protestan, tukang protes, tukang protes. Mendatangi rumah Uthman dengan tuntutan-tuntutan. Dan di antara tuntutan yang pertama adalah turun dari jabatan. melihat tuntutan rakyat katanya. Kau muslimin yang saya hormati. Uthman mengingat wasiat Rasulullah SAW. Jangan lepaskan pakaianmu. Karena akan menjadi kebiasaan sepanjang masa. Nggak cocok turun, nggak cocok turun, nggak cocok turun. Apa jadinya kira-kira negara? Apa kira-kira jadinya sebuah daulah? Kalau penguasanya tiap hari ganti. Kaum muslim yang nanti tidak. Itu bukan sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Itu bukan sunnah yang diajarkan dalam Islam. Yang diajarkan adalah untuk sabar. Tetapi mereka tidak mengindahkan ucapan Rasulullah Para demonstran tadi berduyun-duyun datang dari Mesir, dari Kufah, dan dari tempat-tempat dari Irak. perdatangan menuju Madinah dengan tujuan yang sama, ingin menurunkan Uthman atau diturunkan secara paksa atau dibunuh. Kau muslimin yang sahabat. Maka para sahabat yang hidup ketika itu tidak ada yang sepakat dengan mereka. Nggak ada yang sepakat dengan mereka. Semuanya menentang bahwa ini adalah perkara baru dalam sejarah Islam. Nggak pernah dikenal di zaman Abu Bakar wa Umar. Nggak dikenal di zaman Rasulullah SAW. Demonstrasi. Nggak ada. Apa keuntungannya kecuali kekacauan? Apa keuntungannya kecuali permasalahan-permasalahan yang justru bertambah banyak, bertambah pelik. Dan muncul pertama kali dalam sejarah Islam dilakukan oleh para khawarij para pemberontak-pemberontak ketika itu. Maka para sahabat membela dan mengutus anak-anak mereka, para pemuda-pemuda, kaum muslimin untuk menjadi pagar pagar hidup yang menjaga Uthman ibn Affan. Mereka siap dengan senjatanya. Tetapi kesabaran Uthman ibn Affan. Beliau mengatakan, jangan. Mereka juga muslimin. Jangan. Mereka juga muslimin. Mereka sudah melihat kedoliman-kedoliman para demonstran tadi. Sudah melihat. Bahkan Uthman ibn Affan dibiarkan dalam keadaan haus. Tidak diberi minum. Sampai bangunlah seorang ummul mukminin istri Rasulullah SAW dan merasa kalau aku yang membawakan air niscaya gak akan ada yang berani mengganggu. Dibawakan air. Sampai di tengah-tengah para demonstran memang gak ada yang mengganggu Ummul Mukminin. Tetapi mereka mengganggu unta Ummul Mukminin sehingga unta tersebut lari ke sana kemari. Alhamdulillah tidak terjatuh. Orang yang di atasnya radhiyallahu taala anha dibatalkan oleh mereka, digagalkan oleh mereka. Ini kezaliman. Sampai mereka para sahabat menyatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai penguasa, perintahkan kepada kami untuk memerangi mereka ini. Kami akan perangi mereka." Jangan. Jangan kata Amirul Biarkan. Jangan perangi mereka. Dikatakan oleh beliau, aku tidak ingin mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Lihat ucapan beliau. Ucapan rahmat, ucapan kasih sayang. Aku tidak mau mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan perpecahan dan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Tidak. Tapi ternyata mereka terus mendorong sampai tembus pertahanan dan berhasil masuk ke rumah Uthman dan mereka sudah tidak peduli lagi dengan syariat. Apa hukumnya masuk ke rumah orang tanpa izin? Kedua, apa hukumnya masuk ke rumah orang dalam keadaan ada wanita di situ? Istri Uthman ibn Affan. Bagaimana masuk dalam keadaan seperti itu? Semuanya pelanggaran, pelanggaran, pelanggaran. Kenapa mereka lakukan? Kemarahan dan emosi. Artinya mereka beragama bukan dengan hukum. Allah Subhanahu wa taala. Mereka beragama bukan dengan dalil, qala Allah wa qala Rasul. Mereka beragama dengan hawa nafsu dan kemarahan mereka. Saya tidak terima ditindas oleh penguasa. Saya tidak terima digusur oleh penguasa. Saya tidak terima. Maka mereka-mereka ini yang sering dibujuk. Kamu begini-begini oleh mereka. Ikut kami saja. Kita lawan penguasa. Karena ini azakumullah. Saya masih ingat juga dulu masih sekian tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu di Jogja. Mereka mengadakan daurah, pengajian. Tetapi isi kajiannya adalah album kenangan. Membuka album, foto-foto zaman waktu zaman Soeharto. Ini Soeharto lagi di sana demikian. Ini Soeharto lagi di sini. Ini Soeharto bilang begini, bilang begitu. Semuanya clipping koran. Untuk apa? memanas-manasi para hadirin. Agar mereka marah. Setelah marah, ini senjata. Ayo kita berangkat. Itu agama mereka. Itu agama khawarij. Agama pemberontak. Agama mereka-mereka yang berjalan di atas emosi. Tidak di atas dalil. Betapa marahnya para sahabat di Mekah. Ketika musyrikin mengejeknya, ketika musyrikin melemparinya, ketika musyrikin mengejek Rasulullah, bahkan mereka meletakkan kotoran kambing di kepala Rasulullah SAW ketika sujud. Betapa marahnya mereka. Marah mereka. Tetapi ketika mengatakannya Rasulullah, kenapa kita nggak lawan saja mereka? Apa jawaban Rasulullah SAW? Jawabannya dengan dalil ayat yang turun. Kufu aidiakum. Tahan tangan-tangan kalian. Ya tahan. Walaupun marah. Tetapi karena ayat mengatakan kufu aidiakum. Tahan tangan-tangan kalian. Mereka tahan. Artinya emosi mereka dikalahkan dengan dalil. Kemarahan mereka tetap tunduk dengan ayat dan hadis. Seperti itulah yang namanya ahlus sunnah. Seperti itulah yang namanya salafi. Pengikut salaf. Kalau mereka mengadakan kebidahan khawarij, mereka bukan salafi. Mereka bukan sunni, mereka mubtadi umbal, mereka ahlul balal, mereka kelompok sesat. Jangan dibikin kabur. Ini salafi yang ada jihad jihadi, ini salafi yang lembut, ini salafi keras. Salafi cuma satu. Dan bukan kita, maknanya maksud para sahabat. Kita sedang berupaya mengikuti mereka. Kita sedang berupaya mengikuti mereka. Maka kita katakan orang-orang yang menentang para sahabat, menentang sikap mereka, sabar terhadap penguasa-penguasa, yang zalim, maka mereka adalah seorang pengikut salaf. Adapun mereka yang tidak mengikuti salaf, mereka bukan pengikut salaf. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu penguasa yang adil. Mereka sudah tidak ridho. Apalagi dengan penguasa-penguasa Bani Umayyah, apalagi dengan Yazid yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa dia zalim yang memiliki pimpinan angkatan bersenjatanya yang juga zalim disuruh untuk menumpas berbagai macam gerakan-gerakan penentangan pada penguasa ternyata melakukan lebih yang dari yang diperintahkan sampai dibantainya dan dibunuhnya Husain ibni Ali radhiyallahu taala anhu. jadi bawa kepalanya di hadapan Yazid. Sehingga Yazid menangis. Aku tidak menyuruh sampai seperti ini. Bagaimana para sahabat? Apakah menyatakan kita lawan saja? Mereka halal darahnya. Siapa yang ridha cucu Rasulullah SAW husain dibantai oleh mereka, dibunuh oleh mereka, dibawa ke kepalanya oleh mereka. Tidak ada yang ridha. Dan semuanya marah. Tetapi kemarahan mereka tetap terbimbing dengan dalil-dalil. Yazid masih salat dan juga bawahannya masih salat. Maka mereka masih muslimin. Tidak halal darahnya. Sabar. Sabar menghadapi penguasa yang seperti itu. Adapun mereka-mereka yang tidak sabar menghadapi penguasanya, maka mereka lah orang-orang yang bukan pengikut salaf. Apalagi menghalalkan darah kaum muslimin, bukan pengikut para sahabat, Apalagi mereka menghalalkan pemberontakan, menghalalkan peledakan-peledakan yang korbannya sebagian besar kaum muslimin. Yang terganggu keamanannya juga kaum muslimin. Yang akhirnya diancam, yang akhirnya ditekan, yang akhirnya dituduh juga kaum muslimin. Apakah itu pengikut salaf? Pengikut para sahabat? Mereka bukan pengikut salaf. Mereka bukan pengikut sahabat. Mereka pengikut khawarij. Pengikut dhul Mengikut Dhul Khuwaisirah. Dhul Khuwaisirah itu adalah orang pertama yang berani menentang Rasulullah SAW. Para sahabat ma'ruf. Dikenal bagaimana mereka penghormatannya terhadap Nabi. Tunduknya, taatnya, cintanya kepada Nabi. Tetapi satu orang ini, ketika Rasulullah SAW membagi pampasan perang Hunain, Sebagian besar harta itu dibagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Dan itu wajar. Itu wajar karena mereka muallafata qulubuhum, orang-orang yang sedang dijinakkan hatinya. Maka diberikan pada Aqra ibn Habis 100 ekor unta. Sebutkan kepada sepulan 100 ekor unta, pada bulan 100 ekor unta, yang ini 50 55. Tiba-tiba bangunlah seseorang menentang pembagian Rasulullah dan menyatakan dengan tidak sopan, "Ya Muhammad, adil." Wahai Muhammad, berbuat adillah kamu. Demi Allah, engkau tidak berbuat adil. Engkau tidak membagi dengan apa yang Allah turunkan min fauqi sakai samawat. Rasulullah SAW marah, sangat marahnya. Sampai menyatakan, Faman adil? illam adil. Siapa yang akan adil kalau Rasul dikatakan tidak adil? Kau nabinya, Rasulnya dikatakan tidak adil. Siapa yang paling adil? Siapa lagi yang akan berbuat adil kalau nabinya dikatakan tidak adil? Maka sahabat menyatakan, Ya Rasulullah, ini pasti munafik. Aku bunuh dia. Biar aku penggal dia. Rasulullah menyatakan jangan. Jangan. Nanti mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Karena yang berbicara berbicaranya mengaku muslim, sholat, puasa. Subhanallah, subhanallah. Rasulullah SAW berpandangan jauh ke depan. Khawatir mereka menuduh bahwa Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Kau muslimin yang saya hormati. Ini tuh kuasirah. Orang yang tidak sabar melihat sesuatu yang tidak cocok dengan hawa nafsu. Padahal itu pembagian Rasulullah. Tapi hawa nafsunya tidak terima. Masa begini? Masa saya nggak dapat mereka dapat sekian banyaknya? Urusannya dunia. Maka mereka-mereka para pemberontak orang-orang yang tidak sabar. Atau kita sebut saja kaum reaksioner. Kaum yang gampang marah bukan pengikut para sahabat tapi pengikut Dul Khuaisirah Al-Khariji, seorang Khawarij atau lebih tepatnya cikal bakal Khawarij. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyatakan ketika dia pergi, yakhruju min hadha, akan keluar dari punggung orang ini. Ini calon-calon turunannya. Akan keluar min hadha kaumun satu kaum yang puasanya mengalahkan puasa kalian. Salatnya mengalahkan salat kalian. Ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Yakhrujuna minad din. Kama yakhrujus sahbu minar ramiyah. Tapi keluar dari agama. Seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, tembus ke sisi lain. Dia masuk Islam. Tetapi keluar dari sisi lain. Ini menyimpang. Sesat. Rasulullah SAW yang menyatakan ya min dhidhi akan keluar dari tulang punggung orang ini. Ini dari turunan model manusia seperti ini. Kaum yang seperti itu gambarannya. Ibadahnya mungkin para sahabat kalah. Tetapi ternyata ya minad din. Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Mengapa demikian? Karena yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi nggak lewat kerongkongan mereka, nggak masuk sampai hati. La yujawiz hanajirahum tidak melewati kerongkongan mereka, hanya di mulut saja. Tetapi tidak memahami. Jahil, bodoh. Mereka merasa nggak perlu ngaji. Satu lagi sebagai contoh. Di Indonesia juga. Uthman bin Saif namanya. Yang kebetulan dari Surabaya juga. Pernah hadir di halkoh kecil Paling yang ngaji 10 orang. Saya ngajar kita Tauhid. Dia hadir. Ini tamu baru nih siapa? Tiba-tiba selesai kajian dia mengatakan, kalau menurut saya, nggak perlu kamu susah-susah mengajarkan tauhid, mengajarkan tauhid, nggak akan bisa masuk pada mereka, akan terus kotor dengan syirik-syirik. Kenapa? Karena togutnya masih bercokol katanya. Kemudian dia pakai filsafat kerbau. Bahwasanya kalau engkau bersihkan sungai ini, ternyata di sana ada kerbau yang berkubang, percuma kamu bersihkan. Kerbaunya dulu disingkirkan, baru kita bersihkan. Astagfirullah. Maksudmu? Ya maksud saya, kita ngaji-ngaji begini percuma kalau togutnya masih bercokol di sana. Lihat ikhwanudin azakumullah filsafatnya filsafat sungai, filsafat kerbau. Disuruh hentikan kajian-kajian tauhid, kita lawan penguasa, kita jadi penguasa, baru kita ajarkan tauhid. Apakah itu ajaran Rasulullah SAW? Dan subhanallah, ketika kita ketemu bapaknya di satu tempat, atau ada seseorang yang bertemu bapaknya, bangga. Saya berani, hebat, dan sekarang di penjara. Loh, kok di penjara kok hebat? Kau ini subhanallah awam. Kita maklum ini orang awam. Artinya tidak memahami agama. Sehingga kalau orang mengibarkan bendera jihad, kagum. Masya Allah. Sampai rela berkorban untuk la ilaha illallah. Rela berkorban untuk la ilaha illallah adalah mengikuti ajaran sunnah Rasulullah, berpegang dengan tauhid dan mengikuti jalan-jalan mereka para salaf. Itu namanya dia cinta dan dia berjihad di jalan Allah SWT. Kaum muslim yang sangat hormati. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa akan keluar dari kaum ini atau dari turunan orang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, digambarkan pula dalam kesempatan lain oleh beliau oleh salatu wassalam. Akan muncul nanti satu kaum yang sufahaul ahlam yang mereka dalam keadaan dangkal pikiran-pikirannya dan dalam keadaan mereka hudatsaul asnan muda-muda umurnya dan ini ciri berikutnya dari ciri khawarij di samping membaca Quran tapi tidak tembus ke dalam hatinya atau dia ibadahnya tinggi mengalahkan para sahabatnya tapi mereka dalam keadaan di atas kesesatan yang ketiga dan keempat mereka hudatsaul asnan rata-rata muda-muda umurnya, dangkal-dangkal pikirannya. Subhanallah. Seringkali dari mereka hudatha al-asnan. Yang meledakkan dirinya. Yang berbuat seperti ini. Yang katanya mau jadi pengantin. Ternyata umurnya 14, 15, 16. Masya Allah. Kasihan mereka. Ditipu oleh dedengkot-dedengkotnya ditipu oleh orang-orang sejenis Abu Bakar Bashir dan sejenisnya. Ditipu oleh mereka-mereka. Orang-orang yang mengajarkan prinsip-prinsip batil dari prinsip khawarij. Kenapa dia tidak dia sendiri yang meletakkan dirinya? Lebih hebat. Kau muslim yang saya hormati. Ini hudathaul asnan dan dikatakan sufahaul ahla. Sufaha dari kata safi. Safi artinya bodoh. Dangkal. Yani mereka tidak memiliki ilmu dan mereka tidak berpikir jauh ke depan. Ringkas, marah, sekarang, sekarang dia berbuat, nggak tahu akibatnya apa besok. Ini yang dikatakan dengan sufaha, safi. Pokoknya sekarang. Besok apa terjadi? Apa akibatnya nanti? Enggak dipikirkan. Ilmu agama apalagi? Jahil, mereka bodoh. Dan di antara sebab-sebab penyimpangnya manusia adalah kebodohan. Sebab kalau dia tidak jahil, dia tahu satu ayat saja. Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ Siapa yang lebih sesat? dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk. Sudah cukup. Kamu itu karena kemarahan kan? Karena emosi. Ayo sekarang ukur dengan dalil. Dalil mengatakan siapa? Lebih mengikuti hawa nafsunya. Meninggalkan dalil, maka terkena ayat ini. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengalahkan dalil-dalil. Rasulullah SAW mengecualikan dan mengisyaratkan illa antara kufran bawahan kecuali kalau mereka kafir dengan kekafiran yang sangat jelas yang kau memiliki bukti-bukti di hadapan Allah SWT dan kata para ulama kekafiran yang sangat dikenal diketahui oleh para ulama dan juga orang-orang yang di bawah yang sudah ma'ruf dan juga diisyaratkan kalau kamu bingung menilainya, kata Nabi SAW, jangan. Maakamu fikumus salah. Cukup sebagai ciri-ciri kalau dia muslim. Maakamu fikumus salah. Selama mereka masih menegakkan sholat di tengah kalian. Walhamdulillah. Penguasa-penguasa kita masih sholat. Walhamdulillah. Penguasa-penguasa kita masih puasa. Bahkan haji, umrah. Masya Allah. Apalagi. apa lagi? Ya. Tapi itu kan mungkin niatnya niat bainahu wa baina rabbu, antara dia dengan Allah. Kamu tidak tahu apa-apa. Urusan niat urusan Allah Subhanahu wa taala. Nahkum 'ala zahir. Kita menghukumi zahir-zahirnya yang tampak di mata kita, adapun batinnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menilai mereka. Nabi hanya menyatakan la, jangan melawan mereka. Ma'aqamu fikumus salah. Selama mereka menegakkan salat. Seorang sahabat yang mulia. Abu Dhar al-Ghifari. Dalam keadaan beliau terkucil di tempat yang terpencil. Kata orang, <laughs> diusir oleh penguasa. Ini yang beredar isunya begitu. Padahal hanya kesalahpahaman saja. Ketika di Madinah, dia memiliki pendapat yang berbeda dengan khalifah. Kata khalifah, engkau nggak bisa hidup bermasyarakat kalau memiliki pendapat seperti itu. Maka beliau berpindah ya, ke Syam. Sampai di Syam, sama kejadiannya dengan gubernur yang ada di Syam. Engkau nggak bisa hidup bermasyarakat kalau memiliki pendapat yang seperti itu. Maka dia ter meninggalkan Syam sampai tempat yang terpencil. Nah orang-orang yang seperti ini yang diincar oleh Khawarij. Orang-orang yang diperkirakan sedang dendam, diperkirakan sedang amarah, sedang emosi, didatang oleh mereka. Aku dengar, ya Abadar, bahwa engkau diusir begini dan begitu, engkau dikatakan begini, engkau dikatakan begitu. Bagaimana? Kalau kita lawan penguasa, engkau jadi pemimpinnya, kami yang akan jadi pasukannya. Ini bendera. Kau pegang bendera. Iqid liwaan. Pasanglah bendera ini. Kami akan jadi pasukan kau. Alhamdulillah. Beliau Abu Dar al-Ghifari bukan tokoh yang mereka bayangkan. Bukan orang-orang yang seperti mereka anggap kalau orang yang sedang marah bisa diajak. Ternyata jawabannya di luar dugaan mereka. Mahlan ahlal Islam. Mahlan ahlal Islam. Sabarlah wahai kaum muslimin. Sabarlah wahai kaum muslimin. Wallahi lau sayyaruni. Demi Allah. Kalau mereka mengusir aku ke timur dan ke barat. Aku nggak akan melawan mereka. Dan gak akan aku memberontak pada mereka. Kalaupun aku diusir ke timur dan ke barat, aku akan ikuti ucapan mereka. Gagal total. Khawarij ingin mengajak seorang sahabat, tidak bisa. Ini yang namanya salafi. Atau ini yang namanya salaf, pengikut dia adalah salafi. Pengikut sabarnya Abu Dhar al-Ghifari. Ausani khalili, kekasihku telah mewasiatkan kepadaku, kata Abu Dhar. Yang dimaksud kekasihnya adalah Rasulullah SAW. Awsani khalili, kekasihku telah wasiatkan pada, Untuk sabar. Kapan kejadiannya? Ketika Rasulullah SAW melihat Abu Dhar tidur di masjid. Digoyang dengan kakinya, dibangunkan oleh Rasulullah SAW. Ya Abu Dhar. Naam ya Rasulullah. Bagaimana kalau engkau diusir dari sini? Dari Madinah ini. Ya Rasulullah, kalau aku diusir dari sini, aku akan pergi ke Syam. Tempat negeri yang suci, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau diusir juga dari sana bagaimana? Mulai Abu Dar berkata, "Ya Rasulullah, apakah perlu aku ambil senjata melawan mereka? Afala nunabithuhum bisayf? saif Afala itu bis Dikatakan jangan. Jangan. Ini wasiat Rasulullah SAW pada Abu Dar. Jangan sabar ma'akamufikum fikum salah. Selama mereka masih menegakkan sholat Sabar selama mereka masih menegakkan sholat Ini ahlus sunnah. Ini ibn azakullah ajaran sunnah Rasulullah SAW dan ajaran para salafus saleh, ajarannya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kau muslim yang saya Kalau urusan kemarahan, ketersinggungan, kejengkelan kadang-kadang terjadi. Iya toh? Tetapi kalau ada dalil, maka dalil yang lebih kuat. Ketika Abu Dhar sudah menyatakan, Ya Rasulullah, apalah biduhum bisayid? Apakah tidak aku lawan dengan pedangku ini? Katakan jangan. Jangan. Sabar. Hatta talaqawni alal haud. Sabar sampai kau bertemu aku dengan di atas telaga haud atau dalam telaga haud dalam surga. Kau muslimin yang saya hormati. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan diriwayatkan pula dalam riwayat yang sahih. Kalau nanti terjadi penguasa-penguasa. Bagaimana pendapat kalian? Kalau ada penguasa-penguasa yang la yastannuna bi sunnati wa la yastaduna bi hadyi. Qulubuhum qulubu syayatin ala jutmanil ins. Bagaimana pendapat kalian? Ini para sahabatnya dididik para salaf ini. Dididik oleh Rasulullah SAW langsung Bagaimana pendapat kalian kalau ada penguasa yang tidak memakai sunnah dari sunnahku dan tidak memakai bimbingan dari bimbinganku dan hati-hati mereka seperti hati-hati setan, hati-hati syaitan, ulubu syaitin, wujud manil ins di badan-badan manusia, badannya badan manusia, hatinya hati setan. Bagaimana pendapat kalian? Para sahabat terkejut ya Rasulullah. Kalau seperti itu keadaannya, afalan nunabiduhum bisayf? Tidakkah kita lawan mereka dengan pedang-pedang kami ya Rasulullah? dikatakanlah Usbiru ma aqama fikum as-salah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan. Sabarlah selama mereka masih menegakkan salat. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ashabul sunan ataupun para mazanid, ashabul mazanid, disahihkan oleh para ulama dan tidak diragukan kesahihannya. Silahkan. Kalian periksa sekian puluh hadis yang semana dengan itu. Apakah dilawan oleh mereka? Kemudian mengaku kami salafi? Tidak demi Allah. Mereka bukan pengikut salaf. Mereka pengikut dul khuaisirah. Mereka pengikut Khawarij. Kau muslim yang saya hormati. Agama Allah ini adalah agama yang bijak. Di tengah-tengah antara ifrat dengan tafri. Agama yang bijak yang tengah-tengah di antara keekstriman. Ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Dengarkan ucapan ulama ahli sunnah. Ibn Qajim rahimahullah. ulama amarallahu bi amrin. Illa li syaitani fihi nazgatan. Tidaklah Allah memiliki satu perintah dari perintah-perintah. Kecuali syaitan memiliki dua godaan. Tidaklah Allah memberitakan satu perintah Kecuali syaitan memiliki dua godaan. Apa itu dua godaan? Imma ila tafritin wa idha'ah wa imma ila ifratin wa gulu. Apa dua godaan itu? Imma diajak untuk melalaikan, menyanyiakan perintah tadi. Atau untuk berlebihan dan melampaui batas. Kata Ibn Qayyim bahwa syaitan ketika menggoda manusia dalam satu perintah Allah, itu menggoda dengan dua jenis, al-iqdam wal ihjam atau lihat orangnya. Apakah orang ini memiliki semangat iqdam atau ihjam? Iqdam itu maju, ihjam mundur. Iqdam wa ihjam. Syaitan yatashammam kata Ibnu Qayyim. Syaitan mencium gelagatnya. Orang ini kemana? Apakah orang yang semangat mengerjakan perintah? Atau orang yang malas mengerjakan perintah? Kalau orang yang malas mengerjakan perintah, akan digoda untuk meninggalkan. Sudah, enak kamu duduk di sini santai. Ngapain kamu beramal soleh? Untuk apa kamu beribadah? Untuk kamu kerjakan berita-berita. Capek, lelah. Udah, duduk aja di sini. Ngapain? Karena tahu setan. Gelagatnya orang ini malas. Kaslan. Tetapi kalau gelagatnya orang ini semangat beramal. Ada perintah kerjakan. Ada perintah kerjaan. Setan memiliki godaan lain. Kamu kerjakan ya. Kurang itu. Sedikit. Tambah. Masa cuma segitu? Allah subhanahu wa ta'ala nggak butuh dengan ibadah yang seperti itu. Tambahin. Lagi, lagi, lagi sampai melampaui batas. Apakah orang yang melampaui batas itu berbeda dengan orang yang meninggalkan perintah? Dari sisi bentuknya berbeda jauh. Ini sangat kurang, ini sangat berlebih. Tapi dari sisi kesesatannya sama. Mohon maaf, lahir dan batin sama. Sama barakallahu fikum. Dan kata para ulama termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahwa kejahatan orang yang tadi, yang meninggalkan perintah-perintah Allah, sama jahatnya dengan orang yang melampaui batas dan hulu. Ini merusak Islam, ini merusak Islam. Islam itu nggak perlu sholat lima waktu. Ngapain? Kata siapa itu? Syiah Rafidah. Kata Syiah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan pagi dan sore. Cukup dua saja. Kenapa harus tiga? Kenapa harus lima? Sebagian mereka berpendapat enggak. Di Quran ada tiga. Pagi, sore, dan di waktu malam. Maka mereka punya tiga waktu saja. Syaitan membisikkan. Jadi itu Rasulullah salah. Keliru Rasulullah. Rasulullah disalahkan. Qurannya bilang tiga kok. Kenapa harus lima? Barakallahu fikum sesat. Merusak agama tidak merusak agama? Merusak agama. Dikatakan zina haram, wala taqrabu zina, kata Allah. Jangan dekati zina. Hawa nafsu mereka menyatakan zina itu enak kok. Ini mungkin yang haram itu kalau kalau dipaksa. Kalau nggak dipaksa, engkau ridho. Saya nikahi ya, sejam saja. Ya. Ridho, nggak apa-apa. Yang penting kan sah ada walinya dan dia ridho. Ya. Maka mulai diajarkan ajaran seperti itu. Sesat atau tidak sesat? Sesat. Merusak atau tidak merusak? Merusak. Sama merusaknya dengan mereka yang menyatakan wajib jihad. Bagus, memang wajib berjihad. Kemudian melawan kaum muslimin. Itu bukan jihad melawan kaum muslimin. Ini melampaui batas barakallahu Jangan berbuat dolim, jangan berbuat dosa. Berbuat adilah, berbuat adilah. Sampai di sini betul kan? Tetapi mulai langkah keduanya. Siapa yang berbuat tidak adil maka dia kafir. Di sini salahnya. Siapa yang kafir halal darahnya. Kalau halal darahnya, maka dia juga halal hartanya. Mulai terjadi perampokan-perampokan. Kenapa dirampok? Kafir. Loh, kok enaknya? Kafir dia. Bahkan KTP-nya juga bukan Islam, Nasrani. Wah, ini barakallahu fikum. Ajaran mengatasnamakan Islam yang tidak pernah dikenal oleh salaf. Kafir yang kafir benar-benar kafir sekalipun Apakah sama keadaan mereka? Tidak sama keadaan mereka. Ada kafir harbi, ada kafir muahad, ada kafir dimmi, ada kafir al muatin Ini tidak mereka pelajari sama sekali. Padahal seluruhnya dari hadis. Dari ucapan Rasulullah SAW. Kafir muahad contohnya. Adalah kafir yang terikat dengan perjanjian untuk tidak saling mengganggu. Kafir dimmi masalahnya. Kafir yang dibawa kekuasaan negara muslimin dan dia taat pada penguasa. Maka dua ini tidak boleh diganggu apalagi dibunuh. Hadisnya sahih. Sahih. Enggak sahih kebalikan. Dan sangat banyak hadisnya dalam kitab sahih. Apa bunyinya? Bunyinya man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah siapa yang membunuh seorang muahad, seorang kafir yang terikat janji, lam yarih ra'ehatal jannah, gak akan mencium bau surga. Apalagi masuk. Dalam riwayat yang lain disebutkan zimmiyan, man qatala zimmiyan lam yarih ra'ehatal jannah, tidak akan mencium bau surga padahal bau surga tercium dari sekian jauh jaraknya. Kau muslimin yang saya hormati, ini adalah yang saya sampaikan ucapan para ulama dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, yang dianggap sahih oleh para ulama. Silahkan. Baca sendiri kitab-kitabnya, sudah banyak ditulis dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Kau muslimin yang saya hormati. Tetapi al-jahil, orang yang bodoh tadi nggak ngerti hadis ini, nggak pernah dengar. Kalau kita sampaikan dikira kita yang bikin. Padahal dalam kitab-kitab para ulama sudah ada. Kitab-kitab terdahulu sudah tersebut. Kalimat-kalimat seperti itu. Khamilin Allah kaum muslim yang saya hormati. Maka Ibnu Qayyim berkata lagi. Apa yang Allah perintahkan dari satu perintah syariat. Mesti syaitan memiliki tarikan-tarikan. <clears throat> Ada dua bentuk tarikan. Satu ditarik untuk tidak mengamalkan, melalaikan, mengabaikan. Yang kedua diajak untuk berlebihan, melampaui batas. Wa dinullah wasatun bainal jafi anhu wal ghali Maka yang namanya agama Allah adalah tengah-tengah antara yang jafi dengan yang ghali. Jafi itu jaf, kering, tidak mengamalkan perintah-perintah. Sedangkan yang ghali yang berlebihan melampaui batas. Ahli maksiat dikafirkan. Dihalalkan darahnya. Ini berlebihan, melampaui batas. Kalwadi baina jabalain kata Ibnu Qayyim seperti lembah di antara dua gunung. Dua gunung ekstrim dan subhanallah ya. Ketika kita menggambarkan grafik juga seperti itu, yang satu seperti gunung, yang satu seperti lembah. Ya. kata kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya kebenaran itu seperti lembah di antara dua gunung besar. Al-huda baina dalalatain Al-huda, hidayah, itu diantara dua kesesatan. Kesesatan yang bersifat berlebihan, kesesatan yang bersifat berkulangan. Kedua-duanya ekstrim. Ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim ke atas dan ekstrim ke bawah. Fakama annal jafi'anil amri mudayyi'un lahu. Masih ucapan di Qayyim. Sebagaimana orang yang melalaikan akan menyia-nyiakan agama. Orang yang melalaikan perintah-perintah Allah akan menyanyiakan agama. Sama dengan orang yang berlebihan juga akan menyanyiakan agama. Lihat, kejahatannya sama. Dua-duanya mudayyi'un liddin. Dua-duanya melalaikan agama. Merusak agama. Yang ini merusak agama, yang itu merusak agama. Yang ini merusak agama dengan mengkebiri. Oh ini gak harus, ini gak wajib, ini gak perlu, ini gak perlu. Sampai digunting, gunting, gunting, gunting, gunting, habis. Ya. Apa sisanya? Sisanya eling saja. Sholat nggak perlu, puasa nggak harus. Bagaimana dengan ini? Nggak usah. Yang penting kamu yakin dalam hati cukup. Habis digunting-gunting agama sampai tinggal satu saja, kecil. Dan itu pun dalam keadaan kadang-kadang tidak benar. Yaitu keyakinan. Yang penting kan yakin, selesai. Ini mubayi'un lid-din. Menyanyiakan agama, merusak agama. Demikian pula sebaliknya, Islam yang lengkap ini ditambah. Ini juga Islam. Ini juga Islam. Ini juga Islam ditambah, tambah, tambah dengan berbagai macam kesesatan-kesesatan. Maka mereka pun kata Ibn Qayyim rahimahullah mudayyi'un lid melalaikan atau menyanyiakan agama. Hada bitaksirihi 'anil had Wahada bitajawuzi al-had. Yang ini dengan melalaikan agama, yang ini dengan berlebihan terhadap agama. Yang ini melampaui batas, yang ini mengurangi batas. Ya sama saja. Keduanya. Barakallahu fikum. Demikian ucapan Ibnu Qayyim dalam Madarikus Saliki. Maka yang wajib bagi mukminin wal mukminah, yang wajib bagi kaum mukminin dan kaum mukminah, idaman manna Allahu alaihi bil istiqamah an yuhafib 'alaiha. Maka semestinya bagi kaum muslimin, kalau mereka mau untuk selamat dunia dan selamat akhirat, maka hendaklah dia berpegang dengan apa yang Allah berikan. Berpegang dengan kenikmatan yang Allah berikan. Yang Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Pegang nikmat ini. Nikmat Allah ini kita pegang. Kita pelajari ayat per ayat satu per satu sampai sempurna. Siapa yang sudah pernah mempelajari ayat demi ayat sampai sempurna 30 juz? Kalau belum subhanallah. Kita muslim. Pegangan kita adalah Al-Quran. Ternyata belum selesai mempelajari. Kau muslim yang saya hormati, khawatir. Kalau ada satu kesesatan datang pada kita, jawabannya di ayat yang belum kita pelajari. Bagaimana? Wah, kayaknya benar ini. Kita telan mentah-mentah. Ternyata itu batil. Sunnah juga demikian. Kita pelajari sunnah demi sunnah. Hadis demi hadis. Diurutkan. Dari mulai awal kita sampai akhir kita. Sebab para ulama menulis kitab dengan lengkap. Kita kitab hadis dari bab iman, taharah, salat, puasa terus sampai masalah jihad. Ada aturannya, ada ajarannya, ada hukum-hukumnya. Kapan dia wajib, kapan dia fardu kifayah, kapan dia ada. Dan juga ada siapa yang boleh dibunuh dan siapa yang tidak. Siapa yang halal. Khairan azakumullah. Rasulullah SAW bersama pasukannya. Ketika pasukan terdepan membunuh seseorang. Sampai beritanya kepada Rasulullah SAW. Beritakan kepada mereka di depan. Bahwasanya jangan membunuh anak kecil. Jangan membunuh sipil yang tidak ikut perang. Jangan membunuh perempuan. Subhanallah, ternyata orang yang tidak ikut perang tidak boleh dibunuh. Ini yang sudah dikenal oleh kaum muslimin atau bahkan di luar kaum muslimin menyatakan bahwa ini orang sipil. Ternyata ada dalam dalil. Ya Khalid disebutkan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Jangan membunuh perempuan, jangan membunuh anak-anak dan jangan membunuh pekerja dalam riwayat lain. Pekerja itu artinya orang yang tidak ikut-ikutan perang. Bahkan pendeta di gerejanya nggak boleh dibunuh. Ayo, kenapa? Karena nggak ikut perang. Bukan karena kita membela agama mereka, bukan. Karena mereka nggak ikut perang. Biarkan. Siapa tahu dia akan mendapatkan hidayah dengan hikmah yang kita kerjakan, yang kita terapkan. Penduduk Samarkand begitu banyaknya masuk Islam dalam satu waktu sekaligus. Kenapa? Karena hikmah-hikmah tadi. Karena hikmah-hikmah tadi. Ketika mereka masuk ke kota Samarkand pasukan kaum muslimin, maka mereka memaksa masuk memerangi mereka, ya mereka kalah. Tapi mereka mengutus utusannya kepada Amirul Mukminin. Maka Amir Mu'min membuat secari kertas. Ya, bawa kepada panglima mereka. Dibawa kertas itu kepada panglima mereka. Panglima muslimin. Ya. Ternyata teguran dari Amir Mu'minin tidak boleh memasuk dalam keadaan atau masuk dalam satu kota memerangi sebelum ditawarkan dengan tawaran-tawaran maka keluar lagi. Pasukan yang sudah menguasai sebuah kota, keluar lagi dari kota itu. Sampai di pinggir kota, mereka berbaris mengepung mereka dan mengumumkan, Aslim taslam. Masuk Islam kalian selamat. Kalau tidak, maka bayar jizyah. Dalam keadaan kalian selamat. Kalau tidak juga, maka kami akan memerangi kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban penduduk Samarkand? aslamna. Kami masuk Islam. Semuanya. Kagum. Kok bisa ada tentara seperti ini? Ini bukan penjajah. Bukan penjajah. Orang yang mendakwahkan kebenaran, keselamatan, rahmat untuk seluruh alam. Bahkan beberapa negara-negara yang dikuasai oleh kafir ketika itu. Di Syam dan beberapa kota Persia. Mereka menunggu kaum muslimin. Menunggu kaum muslimin. Mudah-mudahan cepat datang, mudah-mudahan cepat datang mereka pasukan itu ke sini. Karena mereka dengar. Ketika ditindas oleh pemerintah mereka dan kemudian dikuasai oleh kaum muslimin, ternyata lebih tentram di bawah kekuasaan kaum muslimin. Karena rahmatan lil alamin itu terasa oleh mereka. Ini khonidin azakullah kaum muslimin yang sangat hormat. Demikian pula dikisahkan kisah-kisah yang unik ketika itu. Termasuk wanita yang kehilangan anaknya. Dan ternyata anaknya masuk ke Bentengnya kaum muslimin. Dah, anak saya mati. Mati anak saya. Ternyata dikembalikan dengan sehat walafiat. Maka dia heran-heran ini agama Masya Allah. Memiliki aturan-aturan. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan emosi. Bukan dengan mengatakan anak katong dibunuh, anak mereka juga saya bunuh. Hah? Dengan dendam. Ini adalah perkara-perkara agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Semuanya lengkap, semuanya indah, semuanya bijak, semuanya pas, nggak lebih nggak kurang. Semuanya sungguh bijak. Hanya saja Beberapa pemahaman-pemahaman batil muncul di atas samakan Islam, akhirnya gambaran-gambaran Islam jadi jelek. Mereka memancing di air keruh. Orang-orang kafir memancing di air keruh. Dicerca Nabi Muhammad, dicerca, masukkan ke internet, disebarkan kemana-mana. Lihat reaksinya, bagaimana keadaannya. Jangan bodoh barakallahu fikum. Mereka mencerca Rasulullah sejak Rasulullah masih hidup sampai sekarang. Kenapa? Gak ada perubahan apa-apa. Nah, ini kamu gak dengar kemarin? Saya udah dengar sejak zaman Rasulullah SAW dulu dalam sejarah. Bahwa mereka mencerca. Apa perbedaannya? Ketika mereka mengatakan dalam agamanya bahwa Allah memiliki anak, itu sudah cukup cercaan. Tetapi hukum nggak berubah. Hukum tidak berubah. Bahwa kafir dibagi sekian kafir, kafir demi kafir. Apakah berarti boleh mencerca Allah di masjid? Wah kok boleh mencerca di masjid di gereja mereka? Boleh mencerca mereka atau mencerca Allah di gereja mereka? Karena kita katakan kafir demi. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu bukan masalahnya adalah masalah membela mereka agama mereka bukan sama sekali. Tapi justru membela agama Allah bahwa agama Allah ini mengenali janji. Agama Allah ini menepati janji. Agama Allah ini mengenali amanah. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah menyatakan ketika mereka berjanji damai dengan kita. Kemudian kita melanggarnya. Maka kita adalah orang-orang yang melanggar amanah dan kita mencoreng agama Allah. Ini lihat agama Allah. Sabar. Kalau pada waktunya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kejelasan dengan para ulama, dengan ahlul ilmi dan dengan para penguasa akan bisa bekerja sama untuk memerangi para pengacau-pengacau. Apakah dari karangan kafir harbi kafir yang memerangi ataupun dari kalangan-kalangan ahlul balal yang mengacau keamanan kaum muslimin yang sangat hormati maka kita kembali kepada kitab ini qala dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tushaddidu ala anfusikum jangan kalian memberatkan diri diri kalian sendiri Fashaddad alaikum. Niscaya Allah akan memberatkan atas kalian. Fa inna qauman shaddadu ala anfusihim fashaddad Allah alaihim. Karena beberapa kaum memberat-beratkan diri mereka dengan sesuatu, akhirnya Allah timpakan pada mereka keberatan. Rawahu Abu Dawud, Usahaha. Disayakan oleh Syekh al bani Khana ibn a'azakumullah. La tushaddidu, jangan memberat-beratkan. Pembahasan kita tentang yang ini. Yang sebaliknya, yang tafrid, melalaikan, mengkebiri dan sebagainya, adalah kelompok-kelompok dari kalangan Mu'tazilah misalnya, atau Aklaniyun. Tidak perlu mahram, cukup kartu ATM. Selesai. Astagfirullah. Hadis, perempuan tidak boleh safar tanpa mahram. Mahram itu kan tugasnya ngebosin perempuan tadi, wanita tadi. Maka sekarang sudah ada ATM, nggak perlu bos. Ini mengebiri agama. Ya, selesai. Pembahasannya bukan hari ini. Yang sedang kita bahas adalah yang sebaliknya. Memperberat agama. Atau dengan istilah garis keras. Kalau kerasnya adalah keras yang diajarkan oleh Nabi dan pada waktunya, maka itu tidak kita katakan garis keras. Itu sunnah, ala sunnah. Tapi yang kita maksud adalah garis keras melampaui yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ikhwani Fiddin, a'azakumullah kaum muslim yang hormati orang-orang kafir saja ya, yang tidak memerangi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangan ya, perangi mereka. Jangan perangi mereka mereka yang la yuqatilukum fid din wa la yukhrijukum min diarihim. Jangan perangi orang-orang ya, yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ini orang-orang kafir. Apalagi orang-orang yang mengaku muslimin, salat seperti salatnya kaum muslimin menghadap kiblat-kiblatnya kaum muslimin. La tusyaddidu. Jangan kalian memberatkan diri diri kalian, memberatkan agama, niscaya Allah akan beratkan atas kalian. Dalam hadis lain disebutkan dalam riwayat Bukhari, "Inna hadzal din yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadad din ahadun illa ghalabah. Tidaklah agama ini susah. Inna din yusr. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadad din, tidaklah orang memberat-beratkan agama, kecuali niscaya dia pasti akan kalah. Apa maknanya kalah? Tidak bisa konsekuen. Menurut dia agama harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Ujung-ujungnya, aduh, saya sendiri nggak sanggup. Saya sendiri nggak sanggup. Itu yang terjadi. Bahwa yang namanya Islam harus bil jamaah, kata mereka. Ini subhatnya mereka. Wala jama'ata illa bi imam. Wala imama illa bi bayah. Jadi yang namanya Islam harus berjamaah. Dan harus ada jamaah, harus ada imam. Dan harus dibayar. Oh, jamaahnya saya mana? Jamaah saya. Mereka punya jamaah. Jamaah Islamiyah. Terus, imamnya siapa? Ini imamnya. Hai bayat. Setelah bayat, sumpah. Sumpah setia, bingung. Aduh, berat ya. Ternyata zakatnya lebih banyak dari pajak. Nah, ya, 20 persen itu Islam jamaah. Jamaah muslimin. 20% agama apa zakat dan tiap bulan wallahi rampok rampok ini namanya bolim lihat zakat dua setengah persen per tahun bandingkan dengan puluh persen tiap bulan dan itu terjadi atau terdengar dari seorang yang kenal. Adik saya kemarin ribut dengan seseorang, datang orang nagih zakat. Siapa kok nagih zakat? Sampai ribut, sampai datang tetangga datang segala macam. Siapa kok nagih zakat? Emang pemerintah nagih zakat? Bukan pemerintah Ustaz. Pengurus zakat. Ya pengurus zakat dari siapa? Baru dia ngaku. Ternyata ikut Islam jamaah ditagih tiap bulan 20% dari hasil dia gajinya tiap bulan. Allah zalim. Kamu batalkan bayatmu, tinggalkan. Saya sudah sumpah untuk taat. Nah ini ya. salah sendiri. Ini yang dikatakan walanya din illa ghalaba. Kamu tidak memberat-beratkan agama kecuali nggak konsekuen nantinya. gak akan kuat kamu. Itu baru zakatnya. Belum disuruh, disuruh. Kamu harus taat. Pergi ke sana. Kerjakan ini. Wah, enak sekali. Dia harus mengatakan sami'na wa ta'ala. Siap. Seperti prajurit terhadap komandannya. Karena di mana negaranya wahai imam, wahai khalifah? Gak punya negara. Tapi namanya khalifah. Itu namanya kadzab. Itu pendusta besar. Yang namanya khalifah itu punya kekuasaan. Itu khalifah. Amirul muminin penguasa imam atau apalah namanya itu kalau punya kekuasaan, punya kekuatan, punya tentara, itu namanya penguasa. Kalau imammu yang mojok di celengsi sana, itu namanya bukan imam. Imam kok ditangkap polisi. Mana kekuatannya? Khalifah kok ditangkap polisi, tentaranya diam. Mana tentaranya? Ini penipu. Ini penipu. Bukan dari Islam fi Bukan dari Islam sedikit pun. Bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah kalau yang namanya bayat pada penguasa, ya penguasa beneran. Ya. Kalau penguasa kita nyuruh kita bayat, kita bayat. Kau muslimin yang saya hormati. Ya. Tidak bayat pun kita tetap diberitakan itu taat. Sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Apakah yang menang dari sana ataupun dari sini, kita nggak peduli. Selama masih muslim. Selama masih muslim. Alhamdulillah. Kalau saja kaum muslimin Berpegang dengan sunnah, nggak ada keributan. Siapapun penguasanya. Nggak ada keributan. Yang penting mereka dalam keadaan muslim, masih sholat, Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lain syakartum la azidannakum. Walan kafartum inna adabi la syadid. Kalau kalian syukur Allah akan tambah kebaikannya. Tapi kalau kalian kufur, yang turun adalah adab Inna adabi la syadid kata Allah. Sebenarnya azabku sangat perih, sangat pedih. pedih. Hadis lainnya yang juga sahih dalam riwayat Muslim, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Akan binasa orang mutanatti' orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Padahal itu kaitannya dalam masalah melempar jumrah. Il-Qutli, kata Nabi, carikan untukku kerikil-kerikil al-hasa untuk lempar jumrah. Dicarikan sebiji-biji jagung. Kemudian beliau berkata, Nuhu hada, omitlu hada. Iya, betul seperti ini. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Disebutkan tiga kali. Celaka orang yang melampaui batas, celaka orang yang melampaui batas, celaka orang yang melampaui batas. Ya, ini siapa yang melampaui batas, melempar jumlah dengan batu-batu besar, celaka. Yang kena, cengkel, balas, rame lempar-lemparan batu. muslim yang saya hormati. Ya. Ini namanya gulu fiti, Namanya ekstrim atau mutanatya. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Iyyakum watanattu', iyyakum watta'ammuq wa 'alaikum bil 'atiq." Atas kalian ya, untuk berpegang dengan al-'atiq yang dulu dipegang oleh Nabi SAW dan para sahabat. Hati-hati dari melampaui batas. Hati-hati dari berlebih-lebihan hati-hati dari berdalam dalam apa yang tidak perlu. Maka dikatakan oleh Nabi dengan halakal mutanatti'un, maka para ulama mengambil faedah penting. Berarti kita tidak boleh berlebihan dalam agama. Apa yang diperintahkan kerjakan sesuai dengan yang diperintahkan. Jangan melampaui batas. La Islam bil jamaah, wala jamaah illa bi imam. Itu adalah pada masyarakat seluruhnya dan kalau sudah memiliki imam, sudah memiliki puasa, walhamdulillah. Sudah terjawab, selesai. Tetapi mereka-mereka yang gulu dan ekstrim, mutanabda, terus mencari. Kalau ini kita punya kita bikin sendiri jamaah. Dulu ada doktor yang mengajar di Libya, nggak tahu masih ngajar apa, namanya dokter Umar dari Palestina atau turunan Palestina. Kalau ngajar isinya marah-marah, keras. Di antaranya dia berkata bahwa Islam illa bil jamaah wala jamaah illa bi imam. Islam itu harus ada jamaah dan jamaah harus ada imam dan jamaah yang paling bagus adalah jamaah ikhwanul muslimin. Astagfirullah. Diajarkan kesesatan penyimpangan, diajarkan untuk orang masuk dalam harokah-harokah hizbiyah, harokah-harokah bid'ah yang membuat negara dalam negara, dalam keadaan mengatasnamakan ya yuhalladina amanu. Ini adalah panggilan jamaah yang menunjukkan kita harus berjamaah. Alhamdulillah sudah. Mungkin kamu belum, ya, kami sudah. Karena kami sudah mengakui kami punya imam, punya penguasa, punya presiden, punya seseorang yang memimpin negara. Alhamdulillah. Kalau kamu belum punya cari sendiri. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi banyaknya tokoh-tokoh yang mengajarkan syubhat atau dengan kata lain penipuan-penipuan. Sepertinya dalil padahal bukan dalil. Sepertinya hujjah padahal bukan hujjah. Itu namanya tanattu'. Bikin kumpulan jamaah, bikin imam, bikin negara-negaraan. Yang satu mau bikin negara-negaraan di Aceh, yang satu mau bikin negara-negaraan di Lampung, yang satu lagi mau bikin negara-negaraan di mana lagi. Masing-masing mau bikin negara-negara kecil. Eh, Isyada ini imma jahil atau dia buta, tuli dan bisu. Jahil nggak ngerti agama, nggak ngerti yang dimaksud imam apa, atau memang buta tuli bisu nggak tahu kalau ada penguasa di atas dia, nggak sadar, <laughs> nggak pernah dengar, nggak pernah lihat, nggak pernah tahu. Kasihan. Kata Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi menyatakan dalam syarah Sahih Muslim bahwa maknanya mutanatti'un akan binasa halakal mutanatti'un ay al muta'ammiqun al mughalun al mujawizun al hudud fi aqwalihim wa af'alihim kata Nawawi rahimahullah yakni orang yang akan binasa adalah yang melampaui batas berlebih-lebihan dan orang-orang yang ekstrim dalam ucapan mereka dan dalam perbuatan mereka ucapan mereka dan perbuatan mereka Inna syariah islamiyah tarfud mabda al-ghulu. Maka agama ini melarang ajaran garis keras. Melarang ajaran yang ekstrim, yang melampaui batas. Al-Islam telah meruntuhkan dengan sekian dalil prinsip-prinsip ghulu fiddi. Prinsip-prinsip tanattu' mujawiz lil had. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ahlal kitab, لا taghlu في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق al-haq. Wa kitab, jangan kalian melampaui batas terhadap agama kalian. Dan jangan kalian ucapkan kecuali kebenaran. Jangan kalian ucapkan kecuali kebenaran. Di sini qulna azakumullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala walaupun berbicaranya kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, tetapi tentunya ini dalam kitab kaum muslimin, kitab Al-Quran. Maknanya wahai kaum muslimin, jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani. Jangan kalian mengikuti ahlul kitab. Jangan kalian gulu. Allah katakan pada mereka ahlul kitab, la taglu fi dinikum. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Jangan berlebih-lebihan terhadap agama kalian. Jangan melampaui batas terhadap agama kalian dan jangan ucapkan kecuali kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Allah, katakan. Apa yang dikatakan oleh Nabi, katakan. Selesai. Jangan ditambahi, jangan dilebihkan, jangan melampaui batas. Maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita pegang kuat-kuat. Abdu alaiha bin nawajiz. Pegang dengan geraham kita kuat-kuat. Sehingga tidak lepas. Kau muslimin yang saya mati. Wa ma'lumun. Anna nahya li ahli kitab fi hadha nahyun lana. Dan al-ghulu din amrun madmum li kulli man ittaba'a risalah. Dan sudah diketahui bersama. Bahwa larangan terhadap ahlul kitab, larangan pula terhadap kaum muslimin. Karena apa yang dikandung dalam ayat itu adalah larangan untuk seluruh orang-orang yang mengikuti agama Allah. Berarti mana ayat tadi, wahai kaum muslimin, jangan hulu seperti hulunya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Jangan hulu. Sebagaimana kami pernah melarang Yahudi untuk hulu. Melarang Nasrani untuk hulu. Maka kalian wahai kaum muslimin. La taglu fi dinikum. Wahada dalil. Yadullu ala tahrim al-hulu. Haramnya hulu. Haramnya ekstrim. Jangan ikuti aliran ekstrim, jangan ikuti aliran garis keras, ikuti aliran sunnah. Apa ada sunnah kerjakan? Apa ada dalil kerjakan? dengan tafsir dan makna yang dipahami oleh para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, bukan dengan tafsirnya Khawarij, bukan dengan tafsirnya ISIS, bukan dengan tafsirnya Syi'i Rafidhi, bukan dengan tafsirnya mereka-mereka. Kelompok-kelompok sempalan CIIC, eh, Islam Jamaah, Jamaah Islamiyah, eh, dan sejenisnya. Alhamdulillah. Apa yang digambarkan dalam ayat-ayat dan hadis tadi sangat jelas dan ditambah dengan ucapan-ucapan para ulama, alhamdulillah, semuanya sangat gamblang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk jangan kalian berlebih-lebihan. La tushaddidu ala anfusikum. Jangan kalian berlebih-lebihan pada agama kalian. Jangan melampaui batas. Batas yang mana? Batas sunnah-sunnah nabawiyah. Kalau Nabi menyatakan mereka masih sholat, ya sudah. Tahan hawa nafsu kalian. Tahan amarah kalian, emosi kalian, sabar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan jalan keluar yang lebih baik. Alhamdulillah. Kita hidup di negeri ini alhamdulillah dalam keadaan kita bisa mengamalkan ajaran Islam secara lengkap. Apalagi dulu di zaman Imam Ahmad rahimahullah dilarang mengatakan bahwa Al-Quran itu ucapan Allah. Tidak boleh. Quran ini bukan ucapan Allah. Ini makhluk katanya. Berat sekali. Imam Ahmad dan para imam, imam menyatakan tetap dengan tegas bahwasanya Al-Quran kalamullah. Al-Quran ucapan Allah. Ditangkap Imam Ahmad. dipenjara Imam Ahmad rahimahullah. Dicambuk, disiksa. Harus menyatakan Quran makhluk. La. Al-Quran kalamullah. Tidak. Aku tetap menyatakan Quran kalamullah. Tapi ketika beliau di penjara. Apakah kemudian dia mengatakan pada kaum muslimin, wah kaum muslimin, lawan dia, bebaskan aku, gitu. Hah? Tidak, barakallahu Tidak seperti itu. Bahkan mereka yang datang, berduyun-duyun. Fukoha dari Baghdad. Bukan orang sembarangan, bukan orang awam. Fukoha, orang fakih, para ulama, datang kepada Imam Ahmad. Ya Imam, kita sudah tidak sabar menghadapi penguasa ini? Apa kita tidak lawan saja? La, kata beliau. Dimaul muslimin, dimaul muslimin. Jangan. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. La amurukum. Aku tidak perintahkan kalian. Dan aku tidak setuju dengan kalian. Ma'ara wala wa amurukum. Aku tidak berpendapat untuk melawan. Dan aku tidak berpendapat untuk kalian memerangi mereka. Jangan, jangan. Dima, dima, dimaul muslimin, dimaul muslimin. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin kasih sayangnya kepada kaum muslimin mengalahkan sayangnya dia pada dirinya sendiri. Dia disiksa, sakit, di penjara, susah. Tetapi dikatakan tidak mengapa. Ini aku. Tapi kalau engkau memerintah untuk perang, maka kaum muslimin seluruhnya terkena fitnah. Mereka menjawab, ya imam, fitnah sudah terjadi. Sebagaimana kalau rasakan sendiri sudah terjadi. Iya, fitnah sudah terjadi. Tetapi ini fitnah fitnatun khosah. Ini fitnah khusus. Ini fitnah pada bulan dua bulan. Ya. Tetapi kalau engkau dan kalian memerintah untuk berperang melawan mereka, maka fitnahnya menjadi amat akan merata pada seluruh kaum muslimin. Lihat cara berpikirnya ulama di atas sunnah. Cara pandang mereka di atas ilmu. Sabar. Tidak seperti mereka-mereka. Ketika ditangkap, marah-marah kepada anak buahnya. Cepat selamatkan aku, cepat bikin teror apa kek, yang penting saya selamat. Kan Tetapi Imam Ahmad sebaliknya, memikirkan umat, nggak memikirkan dirinya, biar saya disiksa. Tidak apa-apa. Ini fitnah khusus. Tetapi kalau aku katakan ya, perangi mereka, lawanlah, jadi ammatil fitnah. Fitnahnya akan merata. Alhamdulillah, Allah berikan jalan keluar ketika penguasanya berkata dengan penguasa yang berikutnya, Ditanya, kenapa ya, engkau seperti ini? Ya. Tanyakan ya, pada saudaramu Ditanyakan, ada apa dengan dia? Dipanggil tokoh sesatnya, panggil Imam Ahmadnya suruh berbicara di hadapan khalifah. Berbicara panjang lebar si tokoh sesat ini. Berbagai macam alasan-alasan yang sifatnya akli. Bukankah, bukankah, bukankah. Sampai selesai. Imam Ahmad suruh bicara. Silahkan, apa yang kau mau sampaikan? Kata Imam Ahmad, saya tanya satu pertanyaan saja. Yang kamu terangkan semua itu, apakah dibicarakan oleh para sahabat? Atau tidak? Dijawab, ya memang tidak. Kalau tidak, apa salahku? Mereka tidak berbicara, aku pun gak berbicara. Rajanya waktu itu melihat betul-betul hujahnya Imam Ahmad sangat kuat dan ocehan orang tadi sangat lemah. Maka dia tertawa ya luka ya luka. Suhu dungunya wahai dungunya. Maka dibebaskan Imam Ahmad. Lihat azakumullah. Dibebaskan Imam Ahmad rahimahullah dengan sabar sekian lama. Tiba-tiba Allah berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Yang tidak diduga-duga. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasa yang berikutnya.